Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Sahabatku semua, sahabat Odajers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan uh, semua kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Semua kita berjuang bersama-sama untuk supaya menjaga di antara kita jangan sampai berbuat dosa. Karenanya Nabi mengajarkan bahwa kita harus saling bersaudara. Bahkan Nabi mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansor supaya saling menjaga di antara mereka dan Nabi sendiri memberikan suatu oh, pesan bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang bersaudara karena Allah Allah akan lindungi di terik yang sangat panas di mana pada hari itu tidak ada perlindungan sama sekali yauma la dhilla illa apa artinya bahwa dalam kebaikan kita harus bergandeng tangan Odojas adalah contoh salah satu contoh bergandeng tangan dalam kebaikan. Mereka membuat grup untuk membaca Quran. Nah, adapun tuduhan bahwa mengatakan mereka tidak ikhlas sebagainya, itu semua tergantung hati. Sekalipun tidak ada orang tahu, seorang bisa tidak ikhlas. Contoh misalnya, Anda sholat sendirian, sholat tahajud di malam itu. Tiba-tiba dalam hati Anda muncul bahwa kayaknya aku yang paling soleh malam ini. Tidak ada tangga yang bangun maka alhamdulillah aku paling soleh. Nah ini juga menjadi ria, menjadi ujub namanya. Ketika seseorang ternyata merasa dirinya paling baik, juga diterima, ditolak oleh Allah amalnya. Juga bisa menjadi seseorang berbuat ikhlas di saat banyak orang. Karena apa? Karena kita ini makhluk konkret, makhluk kelihatan. Bahwa tidak mungkin kita menyembunyikan diri. Allah mensyariatkan, Rasulullah mensyariatkan sholat berjemaah. Kalau seseorang mau riak, maka Allah batalkan salat berjamaah. Jika Anda takut riak, jangan salat berjamaah di masjid. Anda mau bayar zakat, takut riak, jangan bayar zakat. Menjadi hancur Islam gara-gara alasan itu. Ini sungguh perkataan setan. Ketika seseorang menuduh seseorang riak dan sebagainya. Melebihi seakan-akan dirinya Tuhan. Tidak boleh. Yang tahu isi hati itu Allah subhanahu ta'ala. Jangan sampai seseorang menghakimi saudaranya hanya karena bergabung dalam organisasi dianggap riak. Tidak. Bersama-sama boleh jadi seorang ikhlas, boleh jadi juga riak. Sendirian pun juga seseorang bisa ikhlas, bisa juga jadi ujub sehingga dia ditolak amalnya. Maka semua harus kita menjaga hati. Adapun kawan-kawan berdua sama odojas supaya tidak terkena riak, misalnya mereka jaga hatinya. Jangan sampai membaca Quran karena seseorang atau karena kelompoknya. membaca Quran karena Allah. Dan jika Anda tidak mampu, katakan aku tidak mampu, biar lanjutkan yang lain. Jadi biasa saja, jangan sampai dianggap ini beban lalu kemudian uh, memaksakan diri sehingga merasa tidak nyaman pada orang lain. Jangan, kerjakan semampu Anda. Lalu kemudian jika Anda tidak mampu, katakan aku tidak mampu hari ini dan terus terang. Jangan memaksakan diri karena seseorang. Kerjakan semampu Anda kerjakan karena Allah. Jika tidak mampu, ucapkan, aku hari ini tidak bisa baca Quran. Dan mohon maaf, mudah-mudahan dilihat lain waktu aku bisa baca. Mohon kawan-kawan bisa melengkapinya. Mudah-mudahan seperti itu. Sehingga kita tidak ada riak. Semua bisa kerjakan. Sungguh siapa menuduh seseorang bahwa itu riak, dia telah menghakimi hati, dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah SWT. Tahu isi hati manusia. Hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.